Kesalahan kesembilan mengganti zal dengan zo. Sehingga misalnya a'udzu a'udzu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Padahal yang benar zal bukan zo. Sehingga yang benar adalah za. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ bukan أعوذ dalam masalah ini kelihatannya hampir sama karena memang zal dan zo memiliki makhraj yang hampir sama sehingga ada yang mengatakan bahwa zo itu adalah zal tapi di o kan the di o menjadi the itu mudahnya tetapi perbedaannya adalah cara membacanya yaitu zal dimulai dengan mulut yang tipis jadi mulutnya meringis dulu baru maju untuk membentuk dhammah zu zu zu tapi ketika zo karena dia memiliki sifat isti'la dia tebal sehingga membacanya langsung membentuk dhammah zu zu langsung bibirnya terhimpun ke depan zu bukan zu ya kalau zal zu kalau zo zu semoga bisa dipahami barakallahu fiqh.